orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D kelas C nanti diikutkan surgane bapak sing kelas A asal dibantu oleh apa iman ya nunggu ya asal dibantu oleh apa iman tapi sekali tidak iman ini terputus ya sekali tidak iman itu terputus misalnya gini bapak E alim alama anak sama cowok wahab anaknya mundur meneh muin mundur meneh takrib terakhir anaknya ora isopopo era generasi ketujuh nyon saya misalnya kafir anak sing iso maca takrib tok iku sok ben swargane tetep klasik fatul Fathul Wahab mergo napa bapake iman asal iman oke okay? itu surganya diikutkan bapaknya atau babahnya tapi kalau ndak iman itu langsung terputus paham ya mergo dawe pengiraning Nabi Nuh Nabi Nuh kan dungo ya Allah selamatkan keluarga saya terus Allah bilang iya ya tak ceritanya ya ya Allah selamatkan keluarga saya Allah jawab apa ya singkat cerita pas ada badai ada banjir kan kanan itu tenggelam Nabi Nuh takok Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat padahal engkau janjinya pasti ben benar. Jawabnya pengiran bi, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun khairu soleh. Sebagian riwayat innahu amila khairu soleh. Tapi kita ikut ayat apa? Innahu amalun khairu soleh. no anak em jok kafir itu minangka anak em. Berarti kekafiran itu memutus apa keluar keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat terus saya kowe jadi santri apal Quran Ku bapakmu sing ora salat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas madzhabnya ahli sunnah napa wal jamaah. Mergo ida matabnu adam ing qotoa amaluhu ila min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u fi awaladin soleh. Itu hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensafaati bapak bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata sarehnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap tetap dan saling men syafaat. Ini kula waca. Fahuwa takdirun naha minal kufri alladzi bihi tangqatiul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir itu masih ada hubungan syafaat men syafaat. Bukti ini Quran ngajari kita Robir Hamhuma kama Robbayani Sohiro. Kalau doa itu nggak ada gunanya, Allah nggak mungkin menyuruh sesuatu yang nggak ada gunanya. Nganti Allah ngutus anak kondunga wong tua, berarti ono gunanya. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang nggak ada gunanya. Paham ya? Jadi mulanya nak ngaji sing khatam. Saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala layat siwa walidun an waladi oleh apal Quran ayat iku tok geger kaya uduk ngapal lo ayat pirang-pirang ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum zuriyatuhum biimanin mesti alhak nabihim dzurriyyatuhum jadi ayat itu kata, jadi ini delok-delok konteks lah. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kanan, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu soleh Nuh kanan itu sudah kafir berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh keka kafiran tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat men syafaati. Mergo Allah ngutus kita ndongakno wong tua Nak donga ora guna nih, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jelas nggih. Ya? Enggak diterangno ora paham-paham. Terus gumun be wong-wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak boto-boto wae kaya wong awam sing kono. Nganggo terjemah fatwa ya Allah. Untuk ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan, kurang apa. Kula dia sing ya Allah ya ana wong nih, ngono. Terjemah jola ale. Ini jelas maknanya. Ya jelas maknane, ya, jelas kelirune barang niku. Inna wa'da wa sak temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil baksi kelawan anane bas. Yen ya, sampean kepira dalile kula lagi niku Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malizzalimina min hamimiu wala syafi'u to sing diilang no hak syafaat tu kanggo wong dolim kanggo wong kafir dadi ora kok malil muslimin ayat Allah malil dolimina min hamimi wala syafi'u to artinya nak wong soleh duwe hak syafaat sing dihilangkan hak syafaat ku wong napa do dolim wong kafir dadi ayatnya jelas ora kok angger wong mulane ngaji ben ngerti sekian ayat tentang syafaat Jadi nak lane napa? Sebagian ayat sebuti kifat kan ayat mana? Al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti aduun tapi illal mut takin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kue konco mbek konco, konco kekafiran, konco selingkuh, konco narkoba. Tentu nanti di akhirat saling jadi musuh karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina. Tentu ini jadi musuh. Gara-gara kue aku demenan jadi musuh. Tapi ilal mut takin kecuali yang takwa. Kue ngaji aku gara-gara kue ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji Bahmun roh Quran, aku ngaji Bapak, aku suapal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang mutakin kan hubungannya jadi baik. Melane disebut al akhilau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal mut. Tapi nak ngono nak mutakin berarti saling meno menopa nganti neng akhirat. Nah ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakali. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid, misalnya ya, Zaid Mbak Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem Zaid gelem. Nanti ini gak bisa saling mensafaati ini karena konco selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus wali ini nyafati yo ya lah ini kan gak mitra selingkuhan nih, malah mitra sing ngangkat ini tuh tobat. Faham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak nopo syafaatnya. Joko terus ingkar syafaat, gak ono dalile. raro ra kora kok raro, kok ora ono, raro, no, ono mek roh kok no. Gak ada dalilnya syafaat. Kue ora roh ora kok ora Mung istisna al akhila yauma ma'idim ba'duhum li ba'din aduun mut takin kecuali mereka yang takwa. Terus ayat ini apa malid zalimi namin hamimi wala syafi'u Berarti yang dihilangkan tuh bagi yang do bagi yang soleh nggak dihilang sama, anak sing dungane didengar Allah ya awaladin solihin yatula. Lah anak ora saleh terus dungo bengak-bengok. Dadi oh, nah saiki zaman akhir sing digedhekno dungane saleh ora ono, ya, ya repot. Dadi dari Kanjeng Nabi soleh sik lagi dungan Ora kok dongakno sik ora usah saleh sembrono. Ya. Inna wa'dahu sak temne janjine wa ta'ala iku hakun hak bil ba'si lan anane ba's. Fala tahurana moko aja sampe nipu kum ing sira kabeh hayatu dunya penguripan dunya nipu kowe anil islami sampai no Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunia terus kowe no Islam. Misalnya zaman saya itu Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar kacir. Berarti apik kafir, goblok yang Barang dunia wae kok no barang sing anti barang dunia wae kok no disiplin aku aku murau sangun Syria rusak kaya apa Islam ngermati Islam jek Suwargo Kaya apa apike negara kafir selawase sampean amati mlebu neraka. Menung dunya sedelok wae kok mbok ana pertimbangan, barang sedelok wae kok mbok dadekno napa pertimbangan. Wala yaghrana lan sampai nipu kang sira kabeh billahi ing dalem Allah, ai fi khilmihi ing dalem api ane Allah wa imhali lan oleh ngekei waktu Allah opo al ghurur setan sing tukang nipu ai setan tegese setan jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sehingga langsung nyek nyiksa. ojo geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat api aneh Allah. Ya ojo geman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilme Allah. Sebut wala yahurrannakum billahil ghurur. Kados LGBT saat ini kan ngoten. LGBT saat yang percaya gay saat tadi diskusi di UI sama teman-teman. LGBT yang yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut. Mereka santai saja, nyatanya sampai sekarang puluhan tahun nggak ada apa? nggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat filmnya Allah. Ngeten terang ya terang nggih. Barang maksiat tetap maksiat termasuk gay lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis soheh diterangkan di antara keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru perbandingan tuh keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bengi ini tobat rino, nak rino dinteni bengi. Nganti kowe ora kena dinteni, lah, iku lagi disiksa. Lha kok parah saiki wong takok ya Allah. Saya semua macam-macam, semua pokoknya Pokoknya sampean sing syukur, sejak normal di bojo, sekriting lah, pokoknya normal lanang seneng wedok, wedok seneng lanang itu normal. semua sing sing syukur sing normal, ora di duit susah ya normal wis Normal-normal ngono iku disyukuri wis. Saiki cobane Islam iku macam-macam. Tapi ya jangan nganggep coba. Wong maksiat ya di masalah. Semoga tahsabum jami'a wa qulubum napa satta. Kamu udah usah mikir, mau oh, nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye, ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran ora barno ora wis kok mati dhewe. Ya, kowe yo ya mati mau cocokan. Penting kowe jumlah pun rokok. Buktikan kamu jumlah bun rokok. Kowe kok ora mlebu lho kowe ngritik aku jebule. Wah jogeman geman bun rokok mun ampun mun rokok sing nggone pon kathah wis ora usah mlebu sampean kok merko bocah kok Pangeran ku kahawa, kok iso nang mbun neraka. Mestine mbun neraka luwih angel. Kok bolak-balik kondo. Kanjeng Nabi ku sagomo paling apian. Wong suar swarga didudono miftahul jannah. La ilaha illallah. Wong roh ini kan karek melebu, Kanjeng Nabi ra tau kunci kuncine neraka. Wong ora kunci ini kok kue roh dalane piye.